Wa'lam rahimakallah Ketahuilah semoga Allah merahmati anda Anna dina Innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala bahwasanya agama itu urusan din, iman, akidah, ibadah hanyalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wahyu. Nah, baik wahyu Al-Qur'an maupun wahyu sunnah. dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya seluruh urusan agama, seluruh urusan din baik itu dalam hal akhlak, hukum-hukum muamalah, ibadah, iman, akidah, dakwah adalah tauqifiyah. Makna tauqifiyah adalah selalu mengikuti ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasulnya. tauqifiyah. Nah, tidak boleh kita berjalan mundur ke kanan ataukah ke kiri dalam urusan agama ini kecuali kalau ada dalil. Nah, kalau ada dalil yang memerintahkan kita maju ke depan, maka kita maju. Kalau ada dalil melarang kita melangkah, maka berhenti melangkah. Dalil Al-Qur'an, wahyu Al-Qur'an maupun wahyu sunnah memerintahkan kita untuk berjalan ke kanan, maka ikuti jalan ke kanan. Kalau melarang jangan ke kanan, maka jangan ke kanan. Itu makna tauqif. Barakallahu fikum. Di sini Al-Imam Al-Barbahari memberikan kepada kita dasar penting, pokok, asas, fondasi di dalam kita beragama. Kalau walam yuba ala ukulir rijali wa ra'ihim dan tidaklah urusan agama tadi diletakkan di atas ketentuan akal manusia, akal rijal wa ra'ihim dan ra'yu ra'yu mereka. Semua itu adalah ittiba. Semua itu adalah sikap mengikuti perintah. Nah. Barakallahu fikum. Wa ilmuhu indallah inda rasulih. Dan ilmu tentang agama ini adalah dari sisi Allah dan Rasulnya. Ditegaskan lagi oleh beliau. Ilmu tentang berbagai urusan agama ini dari Allah dan dari Rasulnya, bukan adat istiadat kebiasaan masyarakat di kampung kita atau bukan pula agama, akidah, manhaj dakwah itu ditentukan oleh kesepakatan atau konsensus ijma atau hasil musyawarah sebuah organisasi barakallahu semua hal itu tadi adat istiadat, ra'yu, logika manusia, kesepakatan Eh, sebuah organisasi, sebuah muassasa, sebuah jamaah yang tidak ada dalilnya dari Quran dan sunnah, maka dia harus dikalahkan oleh Al-Quran dan sunnah. Wajib untuk tunduk, wajib untuk berjalan di bawah ketentuan Al-Quran dan sunnah. Tidak ada yang mengatakan dia ketika disayahi Allah melarang kita berbuat seperti ini. Ya tapi bagaimana prinsip dakwah kita yang ditentukan oleh syekh kita itu seperti ini Tidak dibenarkan Barakallahu fikum Berdasarkan logika manusia Al-Quran melarang kita untuk duduk Berbaur Dengan ahlul batil Rasul SAW juga demikian melarang kita untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah dan sahabah juga demikian menegaskan kepada kita yang seperti itu. Kemudian muncul di zaman ini pihak-pihak yang mengedepankan logikanya dengan membuat sebuah kaidah yang disebarkan di tengah masyarakat najtami'u fi mattafaqna alaih wa ya'duru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi kita bersatu, berteman, berkawan, berorganisasi, berjamaah dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya. Sementara dalam berbagai urusan yang kita berselisih berbeda pendapat hendaknya kita saling memberikan udur. Kaidah ini kaidah yang mujmal yang mengandung syubhat. Bisa benar jika diterapkan pada tempatnya dan bisa salah bahkan bisa sesat jika ditempatkan diletakkan bukan pada tempatnya. Misalnya, kita berbeda dalam hal beberapa tata cara ibadah. Berbeda. Sebagian kita ada yang sholatnya demikian, ada yang demikian. Semakin sebagian lain meyakini tentang masalah apakah seorang e, wanita yang keguguran, tahu keguguran ya, e, melahirkan sebelum waktunya tiga bulan, apakah tergolong nifas sehingga kalau bulan Ramadan tidak boleh berpuasa dan tidak boleh sholat ataukah itu bukan nifas sehingga dia harus sholat dan dia juga harus berpuasa di bulan Ramadan terjadi khilaf di kalangan ulama yang seperti ini kita berbeda itu antum berpandangan demikian yang ini demikian yang saya demikian kita harus bersatu yang seperti ini nah, namun jika penerapannya tidak seperti ini nah, penempatan kaidah tersebut lebih luas dari sekedar masalah fikih sampai masalah akidah kita bertawun dengan orang-orang yang datang ke kubur-kubur. Kita menjadikan anggota dakwah kita eh, teman kita berdakwah, pimpinan atau sekretaris atau wakil ketua dan yang semisalnya dari seorang yang sering meminta-minta barokah di kubur-kubur ya. yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam dakwah nah, begitu pula kita melakukan sebuah kegiatan dakwah dan taklim atau uh, kegiatan dakwah yang luas lebih dari itu bergabung misalkan dengan para pencaci pencaci maki sahabat Rasul, para penghina sahabat Rasul dari kaum Syiah Rafidhah. Naam, barakallahu fikum. Dari orang-orang yang me menyatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah kafir, bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala Quraisy bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok khilafah tahu perampok ya nah barakallahu fikum dan yang semisalnya dari kaum Syiah Rafidhah kaidah yang semisal yang kita sebutkan ini kaidah yang terkenal masyhur yang disebarkan oleh al-ikhwanul muslimin nah yang dicetuskan oleh barakallahu fikum Muhammad Rashid Ridha kemudian dilanjutkan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin Hasanul Banna Kemudian berdasarkan kaidah ini berjalanlah dakwah Ikhwan muslimin di atasnya. Bergabung dengan kaum Syiah, berteman, bahkan memuji sebagaimana dinyatakan oleh Hasanul Banna sendiri bahwa orang-orang Syiah itu, para ulama Syiah telah mewariskan bagi kita karya-karya ilmiah yang baik untuk dibaca, yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Allahu akbar. Ya subhanallah. Ini adalah penipuan terhadap umat Bagaimana dikatakan bahwa ulama Syiah Kulaini dengan kitab Al-Kafi Nah dan yang lainnya Khumaini dan yang lainnya Atau yang semisalnya sebelum Khumaini tentunya Nah mewariskan karya-karya ilmiah Yang di dalamnya penuh dengan penanaman akidah Syiah Rafidah Bahwa ibu kaum mukminin Ummul mukminin Aisyah itu telah berzina Nah ini warisan yang bermanfaat untuk kaum mukminin bahwasanya ummul mukminin sekarang ini berada di jahanam nah sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah warisan ilmiah ulama Syiah untuk umat Islam. Nah, sungguh ini adalah penipuan terhadap kaum Muslimi. Barakallahu fikum. Nah, dan e, dengan itu dia telah mengedepankan logikanya di atas syariat Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an maupun sunnah. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu Imam al seribu tahun yang lalu lebih telah menegaskan dalam pernyataannya anna dina innama ja'a min qibalillah tabaraka wa ta'ala wa lam yudha ala uqulir rijal wa araihim yang sangat disesalkan yang sangat disayangkan pengikut ikhwanul muslimin berasabiyah berasabiyah dengan kaidah ini tadi nah berpegang teguh dengan kaidah ini tadi nah sampai-sampai barakallahu fikum uh, ya, nah sebagian yayasan-yayasan bekerja sama dengan kaum Syiah Rafidhah. Nah, uh, nah bergabung dengan Syiah dalam parlemen, bergabung dengan Syiah dalam partainya, bergabung dengan Sufi. Nah, di antara mereka ada yang berdemonstrasi di jalan-jalan dengan kaum Syiah Rafidhah Khomeini. Nah, ini semua telah mengedepankan akal logika di atas dalil-dalil Quran was sunnah. Ketika disampaikan, ya ini di zaman kita tidak sepantasnya berpecah belah. Ini di zaman semestinya kita harus banyak bersatu. Ya, persatuan itu diminta, dituntut keberadaannya di setiap zaman. Sejak zaman Rasul sampai hari kiamat. Tapi persatuan itu ada prinsipnya. Persatuan itu harus di atas Quran was sunnah, bukan di atas logika. Nah, barakallahu fikum. Semestinya, kalian mengatakan kepada kaum syiah dan sufi dan yang lainnya, Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kita bergabung di atas prinsip yang sama antara kami dan kalian semuanya, yaitu bertauhid kepada Allah. Wahai kaum Syiah, tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan keyakinan kalian bahwasanya kalian memiliki imam yang berjumlah 12 yang maksum, terlepas dari dosa, yang bisa mengetahui urusan yang gaib, yang uh, ikut mengatur alam semesta ini dan yang semisalnya. Tinggalkan keyakinan ini, kita bersatu. Lepaskan, jauhkan keyakinan kalian bahwa para sahabat itu adalah kufar, bahwasanya Aisyah itu adalah penzina. Ayo, tinggalkan ini. Kita akan bersatu. Nah, begitu semestinya barakallahu fikum. Nah, bukan kemudian persatuan itu ditandai dengan saling bersenyum, berpeluk dalam acara bersama, kegiatan bersama. Nah, ini semua menyelisih Al-Qur'an wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Al-Barbahari sekali lagi mengingatkan dan akhirnya beliau menegaskan wala tattabi' syai'an bihawaka. Dan jangan sekali-kali Anda mengikuti suatu urusan dalam agama ini berdasarkan hawa nafsu kalian. Hati-hati. Hawa nafsu itu bisa dalam bentuk logika kita, rokyu kita, pertimbangan-pertimbangan kita yang menyelisih Al-Quran itu adalah hawa nafsu. Segala sikap kita, ucapan, keyakinan, yang menyelisih Al-Quran dan sunnah Rasul dan prinsip para sahabat itu hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Uh, saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini untuk mengikuti kemauan hawa nafsu. Dan bahwasanya setiap pihak yang tidak mau mengikuti Al-Qur'an Lalu mendepankan logikanya. Ya akhi, Allah menyatakan begini. La ya nggak mungkin di zaman ini tidak bisa diterapkan. Kita harus lebih lebih hikmah. Kita harus lebih bisa mentolerir berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Ya akhi, Allah menyatakan begini, Rasul menyatakan begini. Kemudian dia menyatakan, ya kita harus sabar, kita harus begini. Nah, barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat ke-50 Allah menyatakan fa in lam yastajibu laka fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum jika seandainya mereka wahai Muhammad tidak mau mengikuti seruanmu, panggilanmu, dakwahmu, sunnahmu, maka sesungguhnya mereka itu telah mengikuti hawa nafsu mereka ayat ini sebagai definisi kalau antum ditanya apa maksudnya mengikuti hawa nafsu dalam beragama yaitu mengikuti logikanya prinsipnya yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah nah barakallahu fikum dalilnya adalah ayat ke-50 surat Al-Qasas fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ bighairi مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Siapa yang lebih sesat prinsipnya, siapa yang lebih sesat akidahnya dan cara beragamanya dibandingkan seorang yang mengikuti hawa nafsu tanpa bimbingan petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang seperti ini. Nah, Sesungguhnya Allah la yahdi al zalimin, tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berbuat zalim. Kenapa dia berbuat zalim? Karena dia mengikuti hawa nafsu. Kenapa dinyatakan sebagai zalimin? Karena dia mengenyampingkan, mengalahkan Al-Quran dan Sunnah, mengedepankan arok, logika, royu, kebiasaan kampung, kebiasaan masyarakat, ya, perkembangan zaman, ya, kesepakatan kelompoknya, prinsip-prinsip organisasinya dan jamaahnya di atas Al-Quran dan Sunnah dan prinsip para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan itu dia telah menggolimi dirinya, ya, telah menggolimi dirinya karena tidak mau mengikuti al-haq dan menggolimi umat karena akhirnya umat tersesat. Nah, ini ayat pertama tentang larangan mengikuti hawa nafsu. Ayat yang kedua adalah dalam surat Sad ayat ke-26 Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Dawud Salah satu Rasul dan atau Nabinya Ya Dawud Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi Fahkum bainan nasi bil haqqi Wa la tattabi' al hawa Fayudilluka an sabilillah Innal ladzina yadhilluana an sabilillah lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala wahai eh, Daud, wahai nabiku Daud. Nah, sesungguhnya aku telah jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin yang menghukumi, yang memimpin, yang mengarahkan. Nah, memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk di muka bumi ini. Maka kata Allah, hendaknya kamu menghukumin berbagai urusan yang terjadi di antara manusia ini kamu memberikan hukum, keputusan dan bimbingan berbagai urusan yang terjadi di antar manusia ini bil haq dengan kebenaran. Al haq itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'il hawa. Jangan sekali-kali kamu di dalam proses memberikan hukum arahan dalam berbagai urusan yang terjadi di kalangan manusia, nah jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu. Nah, kenapa? Qala fayudillaka an sabilillah. Karena sikap seperti itu akan membuat kamu tersesat keluar dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pernyataan Al-Imam Al-Barbahari di sini yang ujung-ujungnya beliau menyatakan fala tattabi' syai'an bihawak fatamruqa minad din fatakhruja minal islam. Nah, jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu dalam beragama ini. Nah, karena dengan itu kamu bisa keluar dari agama, keluar dari Islam. Dalilnya apa? Surat Al-Qasas atau surat Sad uh, surat al uh, surat Sad ayat yang ke-26. Dengan tegas Allah menyatakan wala tattabi' al-hawa. Wala tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah. Karena kalau kamu mengikuti hawa nafsu, hal itu akan menyebabkan kamu keluar tersesat dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi pernyataan Al-Barbahari rahimahullah ditunjukkan oleh dalil ayat ke-26 surat Sad. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan. Siapa yang siap menjawab? Angkat tangannya. Nah, antum siap? Nah. Bahwa kalau ditanya apa sih maknanya mengikuti hawa nafsu? Tidak mengikuti hawa nafsu, tidak ikut uh, eh, tidak ikut panduan Al-Quran dan Sunnah dan menegakkan satu Tuhan. Nah, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, nah dan cenderung mengikuti logikanya, wahyunya, nah dalilnya. Surat Jadi, ayat berapa? Nah, surat Al-Qasas ayat 50. Betul. Nah, biasanya pertanyaan itu menghilangkan ngantuk kalau ada yang ngantuk ya, ya, jangan dibanguni ayo bangun bangun jangan kasih pertanyaan ya atau diumumkan ada pertanyaan nah itu biasanya terus syarat-syarat ini jadi bangkit nah Barakallahu fikum Kemudian saya bacakan ayat-ayat berikutnya tentang bahayanya sikap mengikuti hawa nafsu di dalam surat uh, Al-Jatiyah uh, eh, anak lupa ayat keberapa tapi nah nanti perlu disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Jasi Al-Jasiyah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa Nah, faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidaklah engkau perhatikan wahai Muhammad orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya, kemauan logikanya, kemauan kelompoknya, kemauan partainya. Nah, barakallahu fiikum. Wa adallahu Allah ala ilmin dan akhirnya Allah sesatkan dia dalam keadaan dia tahu al-haq. Dalam keadaan dia tahu dalil. Allah sesatkan dia. Nah, Allah keluarkan dia dari al-haq dalam keadaan dalam kondisi dia punya ilmu. Wa adallahu ala ilmin. Ini makna wa adallahu ala ilmin yang pertama. Mana yang kedua yang disebut oleh mufassirin adalah yakni Allah sesatkan dia karena memang Allah sudah tahu. Sudah punya ilmu tentang orang ini tadi, dia akan tetap mengikuti hawa nafsu walaupun telah disampaikan kepadanya dalil. itu wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Akhirnya Allah segel pendengaran dia dan kolbunya. Tahu segel ya? Hah? Nah, segel ditutup, mati, dikunci. Nah, pendengaran dia dan kolbunya. Mendengar dia ya akhi. Kenapa antum begini? Bukankah antum sudah belajar? Allah menyatakan begini, Rasul menyatakan begini. Apa kamu tidak ingat asar yang diriwayatkan dari sahabat, dari Khulafa Rasyidin, dia tahu, tapi dia cenderung enggan. Kadang-kadang enggannya itu bisa dalam bentuk diam. Di depan antum dia menampakkan dia menerima nasihat, tetapi dalam hatinya saya nggak bisa memisahkan diri dari kelompok saya. Saya tidak bisa melepaskan diri dari partai karena ini dan itu. Nah, barakallahu fikum. Ada yang bentuknya menolak secara terang-terangan. Nah, berdebat Nah, dalil dijawab dengan logika. Dalil dijawab dengan keputusan-keputusan jamaahnya. Barakallahu fikum. Maka Allah menyatakan wa khatama ala sam'ihi. Allah segel pendengarannya. Sudah mendengar tapi subhanallah tidak bisa menyentuh kalbunya. Bahkan sudah diajak diskusi dengan baik. Nah, bahwa logika dia itu salah, bukan hanya dalil, dalil, dalil, dalil, tetapi logika antum ini salah buktinya nih lihat dia diam tapi dia terus tidak memperdulikan nasihat maka berbagai dalil ayat Quran hadis sunnah azhar, sahabat nasihat ulama itu tidak menyentuh kalbunya dengar dia tapi tidak sampai kepada kalbu karena pendengaran dan kolbunya sudah tersegelkan terkunci wajah ala basari ghishawa dan Allah jadikan di depan pandangan mata dia itu penutup hijab sehingga dia tidak bisa melihat al-haq. Terjadi berbagai kebatilan dalam kelompoknya. Tadi subhanallah, seolah-olah tidak melihat dia. Dia pernah tahu tauhid, pernah dia belajar bahwa uh, barakallahu fikum berdoa di kubur-kubur meminta barokah, meminta rizki, meminta kesehatan, meminta jodoh dan yang lainnya itu adalah syirik. Dia keluar berdakwah bersama sebuah kelompok. Nah, semisal uh, eh, eh, jamaah tabligh misalkan ya dia menyaksikan subhanallah orang-orang yang seperti itu tapi apa yang dia saksikan seolah tidak menyentuh kalbunya tertutup wajal ala basari ghisyawah dia ikut berpartai padahal dia sudah pernah tahu sunnah dia pernah tahu tauhid belajar dia tauhid sunnah dari para dai dari para ustaz dari para ulama bahkan tetapi subhanallah Di dalam partai dia melihat kemungkaran-kemungkaran Bagaimana ini berdusta Bagaimana ini tadi menyatakan begini Sekarang berubah warna menjadi begini Nah Barakallahu fikum Kebijakan-kebijakan partainya Membolehkan Arahan-arahan partainya mem, uh, Mengizinkan dia untuk Bergabung dengan Bahkan non-Islam Nah di Indonesia misalkan ada sebuah partai yang dahulunya awal berdiri partai politik Awal berdirinya kami adalah partai yang berada di atas Islam, berasaskan Islam, Quran dan Sunnah. Wah, masya Allah, kita akan menerapkan syariat Islam di negara ini. Luar biasa, banyak orang terkagum-kagum ikut di dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini bermula pelan-pelan. Ya. Bermula dia sering mentolerir kegiatan-kegiatan bid'ah, kegiatan-kegiatan yang di situ mengandung uh, kesyirikan. Ya menghadiri acara-acara di beberapa tokoh politiknya itu ikut kegiatan beberapa masyarakat di kubur-kubur ya. sekali dua kali tiga kali sampai akhirnya terjadi di salah satu daerah di Bali di Bali itu agamanya apa banyaknya Hindu, e, partai ini menjadikan salah satu calon legislatifnya ya dari salah satu dai Hindu berlanjut berlanjut itu masih sifatnya perbuatan-perbuatan uh, partai ini di berbagai daerah tetapi baru-baru saja uh, setahun lebih yang lalu membuat ke, arahan kebijakan ya resmi atas nama partai bahwa partai ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera yaitu Ikhwanul Muslimin ya menyatakan partai ini terbuka untuk semua agama ya subhanallah yang katanya tadi perjuangan Islam Islam Islam Islam logika diikuti. Nah, trik-trik politik demokrasi dia jalani, mengalahkan Al-Quran dan Sunnah, mengalahkan asar-asar sahabat dan nasihat ulama, akhirnya mereka tersesat sejauh itu. Kalau antum lihat sejarah bahwa sejarah kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, nah, antum perhatikan baik-baik ya Ikhwan, bagaimana kesesatan itu datang tedrijian pelan-pelan meningkat, meningkat, meningkat dan terus meningkat. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Muallim. Nah, sekretaris pribadi Hasanul Banna dalam parlemen Mesir pada waktu itu dari kelompok partai Al-Ikhwanul Muslimi adalah seorang Nasrani. Bahkan tiga orang anggota partai Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah Nasr, tiga orang anggota resminya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu uh, bitanatan min dunikum la ya'lamukum khabala waddu ma'anikum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana kata Allah barakallahu fikum Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan penolong-penolong kalian, teman-teman setia kalian adalah orang-orang kafir selain dari kaum mukminin. Sesungguhnya mereka itu tidak akan mampu menolong kalian Bahkan mereka menginginkan kehancuran untuk kalian Nampak kebencian mereka itu di dari lisan-lisan mereka Terucap Dan yang tersembunyi di dalam kolbu mereka Kebencian yang tersembunyi di dalam dada mereka Kata Allah lebih besar lagi nah, Sungguh telah aku jelaskan ini kata Allah Nah, Barakallahu fikum Antum perhatikan kondisi yang seperti ini maka intabihu ayyuhal ikhwa ahlas sunnah. Waspada, hati-hati. Ikuti sunnah, ikuti Quran, ikuti salaf, ikuti sahabat. Maka akan menjadi baik. Hati-hati dari hawa nafsu. Al-muallif menyatakan Al-Barbahari rahimahullah, "Fala tattabi' syai'an bihawaka." Jangan sekali-kali Anda mengikuti suatu urusan dalam agama ini berdasarkan hawa nafsu. Jangan dengan ilmiah dicerna, dihadapi dengan iman, dihadapi dengan takwa, takut kepada Allah, takut kepada azabnya. Demikian. Urusannya bukan kalah menang di dunia, tapi urusannya adalah nanti di akhirat hisab. Nah, bukan ketika kita berhasil mengalahkan dalam debat, mengalahkan seseorang, bukan. Tapi urusannya nanti di akhirat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah Masih uh, kita akan menyebutkan beberapa ayat tentang larangan Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak hawa nafsu. Nah, dari ayat yang tadi di surat Al-Jazi Al-Jathiyah Allah melanjutkan faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang mampu memberikan petunjuk, hidayah kepada orang yang seperti tadi yang mengedepankan hawa nafsunya nah, kemudian Allah sesatkan dalam keadaan dia berilmu siapa yang bisa memberi hidayah kepada dia siapa nah, ada yang selain Allah tidak bahkan dalam ayat Al-Furqan dalam salah satu ayat di surat Al-Furqan Allah dengan tegas menyatakan Al-Furqan ayat 43 Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa Nah. Afataku afa anta takunu alaihi wakila? Subhanallah. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan, sebagai Tuhan yang diikutinya. Nah, apakah Anda wahai Muhammad akan menjadi penjamin baginya untuk mendapatkan hidayah? Nabi langsung dikatakan, "Engkau wahai Muhammad yang mau menjamin hidayah dia?" apalagi kita nabi ulama tentu lebih-lebih kita lebih-lebih lagi nabi anta ya Muhammad takuna alaihi wakila yang akan menjamin sebagai wakil memberikan hidayah kepadanya barakallahu fikum di dalam ayat ke-49 surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayka wa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun ayat ke-49 surat Al-Maidah kata Allah dan hendaknya engkau wahai Muhammad menghukumi berbagai permasalahan, perselisihan yang ada di tengah manusia ini. Bima anzalallah dengan syariat yang telah Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum. Dan jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu kemauan mereka. Jangan. Subhanallah. Jangan kamu wahai Muhammad sekali-kali mengikuti walaupun sekali mengikuti hawa nafsu kemauan mereka. Wahdarhum ayyaftinuka an ba'dhi anzalallah dan waspadailah kamu. Waspada terhadap mereka ketika mereka menyampaikan kemauan hawa nafsunya, logikanya, ide-idenya, saran-sarannya kepada kamu. Hati-hati mereka akan memfitnah kamu, menyeret kamu ke dalam fitnah sehingga kamu meninggalkan sebagian syariat yang telah Allah turunkan kepadamu. Nabi diberi peringatan oleh Allah diingatkan agar menghukumi, menyampaikan hukum, memutuskan arahan-arahan dalam urusan umat ini nam dengan syariat yang Allah turunkan Quran dan sunnah yang Allah wahyukan kepada beliau wala tattabi' ahwahum dan jangan sekali-kali walaupun sekali kamu mengikuti hawa nafsu mereka wahdarhum waspadai mereka ayat tiluka. Mereka akan menyeret kamu dalam fitnah. Apa fitnah itu? Dalam bentuk kamu akan meninggalkan ya sebagian yang Allah turunkan kepadamu syariat. Karena mengikuti hawa nafsu mereka. Pertimbangan-pertimbangan mereka, arahan-arahan mereka, jangan. Tetap pada syariat. Allah sudah menyatakan begini. Ini wahyu yang ku wahyukan kepadamu dalam bentuk hadis. Nah. Barakallahu fikum. Nabi pun Allah larang mengikuti hawa nafsu karena memang sikap mengikuti hawa nafsu itu kata Imam Al-Barbahari, "Na'am, fatamruqa minad din, fatakhruja minal Islam." Bisa menyebabkan kamu keluar dari agama ini, keluar dari Islam. Nah. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ke-145 surat Al-Baqarah Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Walain ittaba'ta ahwa'ahum Walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idhan minal zalimi Walain ittaba'ta ahwa'ahum kalau seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti, mengikuti kemauan hawa nafsu mereka Quraisy pada waktu itu ya begitu juga Yahudi yang di Madinah ketika disampaikan syariat oleh Nabi ini Allah menurunkan ayat begini aku memerintahkan kalian begini kemudian mereka punya ide-ide dari logikanya bagaimana Muhammad kalau begini jangan begini oleh Muhammad nah begini dan begitu terus mereka berbicara nah maka Allah ingatkan jangan kalau seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti kemauan hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu hati-hati apa ilmu yang dimaksud? Wahyu Al-Quran dan wahyu sunnah. Setelah datang kepadamu ilmu, innaka idzam minadh zalimin. Sungguh engkau akan tergolong orang-orang yang zalim. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid rahimani wa rahimakumullah. Betapa bahayanya sikap mengikuti hawa nafsu ini sampai-sampai Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah mengulang-ulang permasalahan ini menegaskan tentang kewaspadaan kita dari sikap mengikuti hawa nafsu. Qala rahimahullah fa innahu la hujjata laka ba'da faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ummatihi sunnah. Sesungguhnya tidak ada hujjah bagimu ketika kamu mengikuti hawa nafsu tadi. Faqad bayyana Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada umatnya tentang sunnah ini. Sunnah yang dimaksud apa? Prinsip, akidah, cara memahami Islam, cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis. Nah, barakallahu fikum. Wa awdahaha li ashabihi dan Rasulullah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada para sahabatnya lengkap. Nah, dijelaskan oleh Nabi kepada sahabat. Barakallahu fikum. Wahumul jamaah dan mereka para sahabat itu adalah al jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa al jamaah itu? Di antara maknanya as sahabat. Mana dalilnya bahwa uh, eh, sahabat itu adalah jamaah? Hadis Amr bin Al-As yang tadi kita sebutkan atau kemarin kita sebutkan tentang perpecahan umat. wa sataftariqu hadhihi umma ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah. wa humul jamaah kata Rasulullah. Man hum ya Rasulullah? Qal jamaah. Wa ma hiya? Nah, siapa golongan yang selamat itu ya Rasul? Al jamaah. Siapa dia jamaah itu? Qala ma ana alaihim ma ana alaihim yaum wa ashabi yaitu prinsip-prinsip yang aku dan para sahabatku berada padanya pada hari ini. Hari itu. Nah. Nah. Wahumus sawadul a'zam dan mereka para sahabat itu adalah as-sawadul a'zam. Golongan yang termulia yang terbesar dan yang termulia teragung. Was-sawadul a'zam didefinisikan apa itu as-sawadul a'zam? Qala al-haqqu wa ahlahu. As-sawadul a'zam itu adalah kebenaran dan pelaku kebenaran. Terkhusus dalam hal ini siapa? Sahabat Nabi yang sudah jelas-jelas berada di atas kebenaran. Nah. Qala faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai' min amri din faqad kafar. Barang siapa yang menyelisihi para sahabat Nabi dalam satu urusan agama sungguh dia telah kafir. Nah, hati-hati. Nah, walaupun ini penting untuk dijelaskan. Nah, bahwa di antara makna ucapan e, pernyataan Al-Imam Al-Barbahari pada poin terakhir ini, poin terakhir dari yang kelima, Barang siapa yang menyelisih sahabat Nabi dalam satu urusan agama ini Maka dia telah kafir Perlu dirinci Tentunya beliau adalah salah seorang yang berakidah sunnah Beliau faham mana amalan yang bisa menyeret seorang pada kekufuran Mana yang tidak Oleh karena itu Beliau sering menanamkan tentang bahayanya akidah khawarij Yang suka punya kebiasaan mengkafirkan seorang muslim karena sebuah dosa selain dosa uh, syirik dan kekufuran Al Imam al sering mengingatkan bahaya itu maka kita menyadari bahwa bukan maksud tujuan Al Imam al bahwa setiap orang yang menyelisihi sahabat dalam satu urusan agama kemudian dia menjadi kafir. Misalkan sahabat rajin e, barakallahu fikum e, apa namanya e, memelihara lehya misalkan ya, membiarkan lehya ini, jenggot ini tumbuh, dibiarkan. Kemudian ada seorang muslim yang mencukur, memotong jenggotnya, kemudian kita nyatakan kamu telah menyelisih sahabat, berarti kamu kafir. Tidak. Apa kok bisa? Ya Imam berbari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan begini. Bukan itu maksudnya. Ya. Tetapi yang beliau maksud adalah yang menyelisihi sahabat, barang siapa menyelisihi sahabat dalam urusan agama yang bersifat pokok dasar pondasi Islam ya, maka dia telah kafir nah, barakallahu fikum ini makna yang pertama makna yang kedua kufur itu terbagi menjadi dua ada kufur akbar ada kufur asbar kufur besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam kekal di dalam neraka kalau meninggal dunia tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin kalau dia uh, meninggal dunia dalam keadaan kafir maka anaknya tidak mendapatkan waris ya sebaliknya kalau dia kafir ayahnya meninggal dunia dia tidak akan mendapatkan waris nah dia harus cerai dari istrinya dan seterusnya dari berbagai hukum itu kufur akbar nah kufur aswar tidak demikian maka kalau seorang menyelisihi sahabat Nabi dalam urusan yang bisa menyebabkan kufur asghar, maka dia kafir dengan kufur uh, afwan. Barang siapa yang menyelisih sahabat dalam urusan yang terkait dengan akidah pokok dasar Islam yang menyebabkan pelakunya uh, keluar dari Islam, maka dia kufurnya di sini kufur akbar. Kalau tidak maka sebaliknya yaitu kufur asghar. Ini diantara maknanya. Mana yang berikutnya, hati-hati poin ini sangat penting. Nah, Kenapa? Sana katakan sangat penting karena ada sebagian pihak ya dia walaupun sudah ditingkatkan syekh oleh sebagian pihak di zaman ini uh, ada yang menyatakan bahwa Al-Imam barbahari padanya ada pemikiran kawal, ada pemikiran takfir. Nah, pada Al-Imam Al-Barbahari ada pemikiran takfir. Ini menunjukkan dia tidak satu tidak paham siapa Al-Barbahari karya-karyanya ya. dari guru-gurunya murid-muridnya nampak bahwa beliau tidak demikian yang kedua beliau itu sangat serius di dalam membantah kaum khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslim dan penting ya, e, bahwa orang ini tadi yang menyatakan bahwa Alimamul Barbahari padanya terdapat pemikiran takfir dia menunjukkan bahwa beliau belajar kitab ini tidak dari ulama tapi dia membaca sendiri kemudian memberikan catatan-catatan sendiri tidak belajar dari ulama seandainya dia dia mau belajar dari ulama niscaya dia tidak akan mengucapkan ucapan tersebut nah barakallahu fikum Allahumma musta'an di antara yang perlu disebutkan Siapa yang menuduh Imam Al-Barbahari dengan tujuan takfir? Tidak apa-apa disebutkan. Nah, yaitu Yahya Al-Hajuri. Nah, barakallahu fikum. Yang menyatakan bahwa Imam Al-Barbahari memiliki naz'ah takfiriyah. Nah, ada unsur akidah takfir badannya. Nah, ini sangat berbahaya dan telah dibantah tentunya oleh ulama. Karena para murid ketika mendengar seperti ini akan menuduh Imam merbari dengan tuduhan yang keji. Tetapi coba dengarkan bagaimana Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, seorang guru dari Syekh Rabi. Bagaimana beliau mensyarah. Coba seorang ulama, Syekh Najmi belajar kitab ini dari gurunya lagi. Terus bersambung. Syekh Salih Fauzan belajar dari Syekh bin Baz. Belajar dari masyaih kibar lainnya. Beliau mensyarah kitab ini bisa mengarahkan para murid para pelajar untuk memahaminya dengan benar dan tepat. Baru. Makna ketiga dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah Barakallahu fikum barang siapa yang menyelisih sahabat nah atau barang siapa yang mengikuti hawa nafsu bisa keluar dari Islam menyelisih sahabat bisa menjadi kafir yaitu pada ujung-ujungnya nanti secara perlahan Nah, dia akan sampai kepada posisi ternyata dia telah meninggalkan Islam jauh karena mengikuti hawa nafsu, menyelisih sahabat Nabi. Nah, berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, perhatikan pernyataan Al-Imam Al-Barbari yang tadi, kemudian yang berikutnya setelah ini nanti. Nah, jadi kalau seorang membaca kitab itu harus lengkap ya dari awal tidak terburu-buru tenang dia membacanya supaya tidak membolimi penulis nah satu itu tidak membolimi penulis yang kedua tidak semakin tersebar di tengah masyarakat akidah yang salah qala rahimahullah wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qad hatta taraku min as-sunnati mithlaha Ketahuilah sesungguhnya umat manusia ini tidaklah mereka menciptakan sebuah bid'ah ya, Satu bid'ah pun Kecuali mereka akan meninggalkan satu sunnah Kalau dia menciptakan dua bid'ah Maka dia secara otomatis akan meninggalkan dua bid'ah Dan demikian terus, seterusnya Barakallahu fikum Seorang yang tidak suka menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang datang dari sahabat Nabi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, maka secara otomatis dia akan jatuh pada bid'ah yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan logikanya. Ketika dia menafsirkan Al-Qur'an dengan logikanya, di situ dia telah menyelisih kembali sahabat Nabi di dalam hasil tafsirnya tadi. Tadi menyelisih dari sisi apa? Sistem penafsirannya kemudian menyelisih sahabat Nabi hasil daripada penafsiran tadi akan berlanjut terus berlanjut berlanjut semakin jauh dia men eh, menciptakan bid'ah menunjukkan dia semakin jauh meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam fahdar al min minal umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah hati-hati waspada dari berbagai urusan yang baru dalam urusan agama ini Fa'inna kulla muhdathatin, sesungguhnya setiap urusan yang baru yang di dalam urusan agama ini adalah bid'ah. Setiap urusan yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini ada yang kebablasan juga. Tahu bablasan? Apa kebablasan mananya? Ismail. Hah? Nah, melampaui batas melantur nggak ekstrim nah nah melampaui batasnya sudah lewatan hmm, hmm. ya hulu nah coba perhatikan di sini lima merbahari menyatakan fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah sesungguhnya setiap hal yang baru dalam urusan agama ini adalah bid'ah subhanallah ada muncul beberapa orang di zaman ini yang hulu ekstrim sampai-sampai ada yang menyatakan majalah itu bid'ah Kenapa majalah itu bid'ah? Karena tidak ada dulu di zaman sahabat. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Yang muskilahnya adalah dia sendiri, syekhnya sendiri banyak muhadharahnya direkam melalui kaset atau HP CD ya, kemudian disebarkan melalui uh, internet, iya. Nah, berarti kalau gitu itu juga bid'ah nggak boleh itu. Nah, buktinya ini nggak ada di zaman Rasul. USB terus uh, apa namanya ini apa saja namanya ini macam-macamnya barakallahu fikum ya, bidah berarti berarti kamu juga jatuh pada bidah menyelisih sahabat Nabi loh kok bisa pakai CD pakai USB pakai internet bidah semua itu nggak ada di zaman Abu Bakar Umar Utsman ya ikhwan inilah pentingnya bahwa kita memahami sunnah dengan bimbingan ulama memahami bid'ah dengan bimbingan ulama. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini nanti akan juga ditekankan oleh muallif rahimahullahu taala. Muallif itu artinya penulis. Qala wa kullu bid'atin dalalah dan seluruh amalan yang bid'ah itu adalah sesat wa dalalatu ahluha finnar. Ini semua ini adalah dinukil dari hadis. Nah, kemudian kita lanjut pada poin ketujuh Di buku ana halaman 61 antum halaman berapa? 68. Hah? 68. Qala wahdar صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع يعود حتى يصير كبيرا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم mustaqim من minal islam nah ini perhatikan kata beliau hati-hati kalian waspada dari bid'ah-bid'ah yang kecil yang dianggap kecil oleh manusia oleh umat ini nah fa'inna sigharal bid'ah sesungguhnya ketahuilah bahwasanya bid'ah yang kecil itu tadi ya'udu hatta yasira kabiran. Dia akan beranjak berjalan terus sampai menjadi besar. Barakallahu fikum. Wa kadzalika bid kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi ummah. Demikianlah setiap bid'ah yang dimunculkan di tengah-tengah umat ini. Karena awaluha saghiran. Dahulu awalnya kecil. Nah. yushbihul haqqa karena dia masih kecil, Kamar mirip-mirip dengan al-haq mirip-mirip dengan sunnah coba kita ingat tadi peristiwa kisah Abdullah bin Mas'ud yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari ya tahlil itu sunnah bukan demikian kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la sunnah tasbih takbir sunnah nah barakallahu fikum sehingga banyak yang ikut tertarik Barakallahu fikum. Sampai-sampai setingkat Abu Musa al-Ash'ari menyatakan la ra'aitu fi la khair. Aku nggak melihatnya kecuali kebaikan, cuma aku mengingkari dalam pengertian ini kok baru gitu. Nggak pernah ada sebelumnya di zaman sahabat. Namun dia lihat kok nampaknya baik. Apalagi setingkat kita. Hati-hati kata Al-Barbari Bahari rahimahullah. Nah, faktar bidzalika man dakhal fiha. Akhirnya orang-orang yang masuk dalam bid'ah tadi yang masih kecil yang mirip-mirip dengan al-haq mirip-mirip dengan sunnah itu tertipu dia terpesona tertarik akhirnya dia menjalankan dan meyakini bahwa itu adalah kebenaran meyakini bahwa itu adalah sunnah barakallahu fikum qala thumma lam yastati' al-khuruj minha sampai akhirnya kemudian dia tidak mampu keluar melepaskan dirinya dari bid'ah tadi. Nah, karena sudah terlanjur masuk ke dalam dia. Sulit untuk melepaskan diri darinya. Qala rahimahullah. Faqala fa'nam. Fa'azumat wa sarat dinan yudanu biha. Akhirnya bid'ah yang tadi kecil, samar-samar. Banyak orang tidak mengetahui bahwa itu adalah bid'ah. Membesar, membesar, bertambah besar terus. Sampai akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Wasarat dinan akhirnya menjadi sebuah akidah yang dia yakini. Nah, qala rahimahullah fa khalafa as-siratal mustaqim. Akhirnya dia menyelisihi as-sirat al-mustaqim, qala fa kharaja minal Islam. Akhirnya dia keluar dari Islam. Itulah makna pernyataan al-Imam Al-Barbahari. Tentunya kalau bid'ah itu masih kecil, ya, masih sekedar masalah bid'ah seputar zikir-zikir, itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak kemudian kita kamu sudah keluar dari Islam jadi kafir, tidak. Nah, barakallahu fikum tetapi itu semua berproses. Nah, tidaklah seorang yang berapa banyak orang jatuh pada akidah tasawuf, tarekat-tarekat yang menyesatkan bermula dari kecil, buku ya, kecil tentang tasawuf dia baca, dia tertarik, mulai beramal dengan amalan-amalan tasawuf. Kemudian dia ingin kenal siapa sih tokoh-tokoh ini, ingin bertemu, nah bergaul, bergabung, bermajlis, berlanjut sampai akhirnya dia menjadi orang yang suka datang ke kubur-kubur meminta rizki, meminta anak, jodoh, keselamatan, kesehatan. Jatuh pada syirik akbar. Bermula dari masalah itu tadi, dikit-dikit Nah, ketika sudah seperti itu, ada dalil disampaikan kepadanya ya akhi ini tidak boleh Ini saintis ya siapa? Nah, lihat ini. Tokoh-tokoh kami, masyarakat kami sulit untuk keluar kecuali kalau Allah kehendaki memang dia selamat darinya. Berapa banyak orang menjadi seorang tokoh Syiah Rafidhah. Ya. Bermula dari hal yang kecil. Bermula dari dia mendengarkan ceramah-ceramah Syiah yang mencoba di satu sisi mengkritisi sahabat Nabi. Nah, mengkritisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Mengkritisi Abu Hurairah, ya mengkritisi Aisyah coba ini Aisyah ketika Nabi perintah gini ternyata dia begini nah ini terus sekali masuk di kolbunya iya ya berarti tidak tahu kepada Rasul berarti oh, kalau gitu sahabat yang ini bagaimana terus berlanjut sampai dia kagum kepada tokoh-tokoh Rafidah dan menjadi pecaci maki sahabat dan mengkafirkan sahabat dan akhirnya beriman dengan imannya Rafidah maka hati-hati barakallahu fikum